Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku pada malam Jumat Kliwon tanggal belasan bulan Rawah tahun 60-an di sebuah kota yang dijuluki Faris Panjava yakni kota Bandung, kota kembang yang sekarang sudah jadi kota kambing di mana gadis-gadisnya mengaku sudah bukan perawan lagi lantaran jatuh dari pohon kersen tetangga atau terjepit sadel Yamaha bebek. Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku sebagai seseorang yang punya tampang mirip dengan Idi Amin bekas presiden Uganda yang sintingnya udubilah. Rambutku ikal seperti supermi dan hidungku besar pesek persis seperti bentuk sadel sepeda torpedo. Sudah nasibku. Bapak dan ibuku yang tulen suku Sunda 100% warga negara Indonesia 100% pendukung dan pengamal Pancasila serta bebas dari G30 SPKI memberikan nama buatku yakni Wahyu Apin Nunji Amsari bin Abu Sengkek Tisna Peang Atmati Kuda Ketika usiaku genap tujuh tahun aku masuk pada sekolah dasar muslimin yang ibu gurunya centil-centil serta suka berpakaian lahak tembus pandang hingga di dadanya nampak belahan seperti bentuk ketepel dengan uang pangkal cenggau dan yuran wajib sepejigau per bulan aku sekolah di sana dan belajar segala macam dari mulai prakarya menggambar menulis membaca sampai berhitung raraban dari sekolah itulah aku bisa menulis dan membaca Hingga sekarang ini aku bisa berkomunikasi lewat surat dengan pacar Asik, memang asik Pacarku adalah seorang perempuan Batak bermarga Tobing Mahasiswi Fakultas Publisistik Universitas Pajajaran yang sebenarnya sudah bertunangan dengan seorang Cina totok gemrot bandar Greyhound bernama Bu Bengcut Jam pepelet yang kudapat dari seorang dukun tua di kampung ledeh kehet memang patet Hingga perempuan Batak yang sudah bertunangan itu berbalik cintanya padaku. Duh. Sejak tunangannya berbalik cinta padaku Si bubeng cut jadi selang-seling pikirannya Sering mabuk dan ngomong sendiri seperti orang gila Tapi aku tak pernah mau ambil peduli Tapi aku tak pernah mau ambil pusing Biar saja urusan orang berantakan Mau gitu ke, mau gini ke Masa bodoh Yang penting aku bisa senang sendiri Aku memang egois kok Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku sebagai seseorang yang memiliki sifat egois. Tapi setelah kupikir kembali bolak-balik sifat egois itu perlu dan sangat menguntungkan. Apalagi untuk hidup di zaman edan seperti sekarang ini. Sebab jika di zaman edan ini kita hidup tanpa mementingkan diri sendiri, percayalah susah untuk bisa senang. Maka dari itulah aku berpesan kepada wahai kaum yang muda-muda juga yang tua-tua Mari kita pelihara sifat egois itu baik-baik Percayalah, iblis akan selalu beserta kita